perintahkan atas kita. Dan di dalam di antara kewajiban yang agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap manusia adalah untuk menurut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut, menuntut ilmu merupakan perkara fardu, perkara yang wajib yang harus dipelajari, dituntut oleh setiap muslim. Apalagi ya ikhwah di masa yang penuh dengan fitnah. Fitnah itu syahwat, wa fitnah itu syubhat. Seorang muslim apabila tidak giat mengkaji ilmu agama, sibuk dengan media sosial, mencari berita ke sana kemari tentunya fa barakallahu bukan mendapatkan ketenangan kesejukan tetapi yang didapat adalah gundah gulana kesedihan dan kebingungan sehingga ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah mari kita sibukkan diri-diri kita di sisa waktu di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita untuk kita bisa mengkaji ilmu agama. Ikhwani bidin rahimani rahimakumullah masih dalam silsilah pembahasan tentang bahayanya mengekor hawa nafsu, bahayanya mengikuti hawa nafsu yang mana kita telah masuk pada poin yang kelima di mana al-hawa sababun li fasadi ar-ra'i wal fikr wal wuqu' fi tanaqud hawa nafsu ya ikhwah merupakan sebab rusaknya pemikiran seseorang rusaknya manhaj seseorang dan membuat orang itu jatuh dalam kontradiksi. Selalu bertolak belakang. Hari ini A, besok B. Hari ini merah, besok kuning atau biru. Mutalawinun. Berwarna-warni ini. Hadha huwa ahlul ahwa. Inilah dia pengekor hawa nafsu. Selalu kalau berbicara sabar fabarakallahu kontradiksi ini sabar fabarakallahu bahaya yang kelima kita lihat sabar fabarakallahu telah kita berikan contoh pertama dalil dari bahayanya perkara yang lima ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furuta." Wahai Muhammad, janganlah ikuti orang-orang yang telah hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, lupa dengan nasihat lupa dengan kebenaran, lupa dengan apa yang dia telah pelajari dari ilmu, dari al-haq, dari manhaj yang benar. Jangan ikuti orang seperti ini. wajah hawa dan dia lebih menuruti hawa nafsu bukan kepada al-haq yang dulu dia telah ketahui wa kana amruhu furuba urusan yang tersebut carut marut gak jelas Selalu bertolak belakang. Hari ini ngomong A, besok ternyata beda lagi dengan apa yang dia katakan. Inilah hawa nafsu. Mana yang cocok, dia akan katakan. Mana yang cocok, dia akan tolak. Meskipun dia kemarin mengatakan begini. Karena pada hari ini tidak cocok, maka dia tolak. Telah banyak kita lihat orang-orang yang jatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan Kota kalau kita lihat ternyata keadaannya berubah. Bagaimana telah kita sebutkan ketika kami di Damaj Al-Hajawirah Ashabul Hajuri demikian juga Ashabul Fiyush demikian juga Fabar kaum Indonesia dahulu muridnya para ulama namun kalau fikum ketika hawa nafsu baik hawanya dalam perkara dunia, perkara kedudukan, perkara popularitas, maka kalau fikum apa yang telah didapatkan dari bimbingan oleh para ulama tidak berlaku kembali. Kenapa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Sehingga kalau fikum ini Kemudian fabarakum sebagai bentuk klarifikasi apa yang telah terucap dari penggambaran atau ungkapan yang salah pada lisan saya. Saya beristighfar astagfirullahaladzim Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan agar tidak mendolimi pihak-pihak yang terdolimi beranjak dari sabda Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW bersabda man khosama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillah hatta yanza' minhu wa man qala fi mu'min ma laysa fi askanahu Allah radaghatal jahbal hatta yakhruja mimma qala hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil rahimahumullah perhatikanlah ikhwah nasihat ini untuk kita semua saya pribadi dan untuk mereka Orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan atau yang sedang dalam perubahan prinsip dan manhaj. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar tersebut di mana beliau mengatakan atau bersabda man khasama fi babilin wa ya'lamu barang siapa yang berdebat berselisih di dalam perkara batil dan dia mengetahui kalau dirinya berada di atas kebatilan. Barang siapa yang berselisih dengan kebatilan dan dia mengetahui dirinya batil, lam yazal fi hatta yang zaminhu, Maka dia senantiasa terus-menerus berada di dalam kemurkaan Allah sampai dia mengangkat dirinya dari perbuatan tersebut. Perhatikan wahai ikhwah Nabi SAW mengingatkan kepada kita apabila anda berselisih anda tahu anda salah kemudian gak rujuk maka apa kata Nabi lam yazal fi hatta yanza'a minhu maka dia senantiasa berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencabut dirinya dari perbuatan dari kebatilan tersebut man qala fi akhihi ma laysa Barang siapa yang mengatakan sesuatu yang pada diri, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang mukmin sesuatu perkara yang tidak ada pada orang tersebut, askanahullah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Maka kata Rasul, dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam radghatal khabal dalam perasan penghuni neraka. Neraka akan digodok, dibakar dan orang yang seperti ini menuduh seorang mukmin suatu perkara yang ternyata orang itu berlepas diri darinya kalau dia seperti itu maka akan celupkan dirinya ke dalam perasan para penghuni neraka. Nauzubillah hatta yakhruja mimma sampai dia rujuk mencabut dari apa yang ditelah katakan atau dia tuduhkan. Nah saat ini untuk saya pribadi dan juga untuk saudara-saudaraku yang kemarin menuntut untuk klarifikasi. Babarakum pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwasanya Sahib Balikpapan telah mengusir dan telah membongkar rumah-rumah asatidah. Ini adalah ungkapan yang salah. Yang betul adalah sohib balikpapan pengurus melayangkan surat kepada mereka dengan memberikan tiga opsi. Yang pertama, serahkan rumah kepada pihak yayasan dengan cuma-cuma tanpa adanya dibayar. Opsi yang kedua atau dijual kepada pihak yang fabarakallahu fikum disetujui oleh pihak yayasan. Kemudian fabarakallahu fikum atau dibongkar dan bongkarannya diangkut sendiri ya keluar dari tanah yayasan. Jadi para sadidah telah dinyatakan mengundurkan diri dari pendidikan yang ada di Mahat Ibnu Qayyim. Sehingga fabarakallahu para sadidah itu menempati tanah di tanahnya yayasan. Mereka statusnya hanya pinjam. Nah, ketika terjadi fitnah ini karena dianggap mengundurkan diri maka mereka diberikan tiga opsi serahkan rumah kalian kepada pihak dengan cuma-cuma atau barakallahu fikum itu lafadznya menginfakkan bangunan tersebut kepada yayasan untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan dakwah opsi yang kedua membongkar bangunan tersebut dan mengangkut material bongkarannya keluar dari tanah yayasan atau menjual bangunan tersebut kepada saudara yang direkomendasikan oleh tim untuk mendapat izin tinggal di tanah yayasan dan untuk membeli bangunan tersebut. Semua biaya yang timbul dari hal tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pengguna. Ini gambaran yang benar. Opsi yang pertama tidak mungkin dilakukan. Mau payah bangun Sebagian usaha kita ada yang sampai bangunannya senilai hampir 100 juta. Opsi yang kedua, yang ketiga dijual. Dibuatlah tim. Barakallahu fikum ternyata tidak ada jawaban. Disebarkan bahwasanya katanya tidak, harganya barakallahu fikum berubah-ubah Tapi kabar babarakum pihak asadidah tidak merasa. Kita nggak pernah namanya merubah-rubah harga. Kita layangkan kesepakatan harga minimal harganya sekian, ternyata nggak ada jawaban. Kabar fikum. Namun yayasan bilang wasanya harganya berubah-ubah sehingga yayasan tidak menerima. Sehingga keputusannya adalah opsi yang kedua. Harus dibongkar. Maka fabarakabikum apabila setelah tiga bulan tidak juga dilaksanakan hal-hal tersebut di atas maka yayasan akan memberikan surat peringatan terakhir yang berlaku satu bulan dan akan melakukan bongkar paksa bangunannya. Ini fabarakabikum dari mereka. Dari ketua yayasan langsung kirim ke saya tentang peringatan terakhir kepada saudara kita salah satu asatidah yang ada di sana. Dan alhamdulillah asatidah begitu hikmah, tidak emosional. Dan dia memberikan jawaban, "Ya, saya akan membongkar rumah-rumah kami dan tidak ada keterpaksaan." Dalam surat pernyataan mereka, stempel dengan materi 6000. Masya Allah Ikhwani bidin rahim Asal kita kita selalu mengedepankan hikmah di dalam dakwah mereka. Tidak emosional, tidak kemudian fabarakulikum sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka melakukan kudeta atau korupsi. Fabarakulikum makanya saya sampaikan di dalam hal ini kemarin saya salah. Saya kemarin bilang apa? Pihak yayasan yang membongkar. Tetapi asatidahlah yang membongkar rumah-rumah mereka. Namun apa? Setelah ada peringatan terakhir, kalau tidak dibongkar, maka akan dibongkar paksa. Maka alhamdulillah saya tidak barakallahu dengan hikmah membongkar bangunannya sendiri-sendiri. Barakallahu Jadi kepada pihak Ibnu Qayyim kami mohon maaf karena mereka menunggu pernyataan saya untuk saya mengklarifikasi bahwasanya pihak Ibnu Qayyim nggak pernah membongkar rumah asatidah, tapi mereka sendiri yang membongkar. Semoga mereka mendengar dan semua kaset ini akan sampai kepada mereka. Namun sekali lagi kepada kita pribadi dan juga mereka saya ingatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah kami sampaikan. Waman khasama fi ba'tilin wa wa ya'lamuh lam yazal fi sakhatillah hatta yang minhu Wahai saudara-saudaraku, Rasulullah menyatakan barang siapa yang berdebat, berselisih, bertikai, dia tahu berada di atas kebatilan kok dia kemudian tetap seperti itu, nggak mencabut gak rujuk, maka dia senantiasa berada di dalam murka Allah Subhanahu wa taala sampai dia rujuk, sampai dia mencabut dirinya dari hal tersebut. Aman qala fi mu'min ma laysa fihi askanahu Allah radda khabal hatta yakhruja mimma qala. Demikian juga barang siapa yang menuduh seorang mukmin sesuatu yang tidak ada pada dirinya, nggak pernah dia lakukan, maka Allah akan tempatkan orang tersebut di dalam keraknya jahanam, itu dalam perasan para penghuni neraka ya, sampai dia rujuk dari apa yang dia katakan. Ngeri ya, wah. Di masa-masa fitan Barakallahu fikum seorang muslim harus selalu berlaku adil. Harus apa? Berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wahai saudara-saudaraku yang ada di sini maupun yang ada di jauh di sana, ingat perhatikan Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai saudara-saudaraku wahai orang-orang yang beriman kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wahai orang-orang yang beriman jadilah engkau penegak kebenaran karena Allah dengan adil Allah mengingatkan, jadilah engkau penegak kebenaran, tapi karena Allah dengan cara apa? Harus dengan adil. Jangan engkau mengaku berdakwah kepada Allah tapi tidak dengan keadilan, dengan cara merampas, mendolimi saudaranya, membuat berita-berita hoax. Naudzubillah. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dihap hoax. Kemudian Allah mengatakan, "Wala yajrimanakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat engkau tidak berlaku adil. Gara-gara kamu benci dengan dia, akhirnya bahwa kamu berita beritakan berita berita tentang dusta. Biar ini jatuh. Sebagaimana fabarakum mereka menuduh asatidah yang mereka gelari dengan LB atau ULB dengan fabarakum ya ikhwanul muslimin atau mata-mata ikhwanul muslimin ada pemikiran khawarij pada dirinya ya subhanallah waspada anda menuduh asatidah atau beberapa asatidah tertentu dengan pemikiran khawarij dengan pemikiran ikhwan muslimin hati-hati kalau anda nggak rujuk dengan perkataan tersebut anda akan ditempatkan dalam ghadal khabal di dalam fabar kalau fikum yaitu perasannya para penghuni neraka senantiasa terus berada di dalam hal tersebut sampai kamu rujuk Nauzubillah. sehingga fabarakallahu ini nasihat untuk kita semuanya di masa-masa fitan jaga lisan jaga tangan agar fabarakallahu tidak menulis kecuali dengan hak dan siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala demikian juga ketika Anda berbicara dengan hak fabarakallahu tidak berbicara kecuali fabarakallahu benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah ini ya klarifikasi dari saya tentang kemarin lafat bahwasanya yayasan telah membongkar barakallahu rumah-rumah mereka. Salah yang membongkar adalah para asatidah sendiri dengan barakallahu surat perintah atau peringatan dari yayasan tersebut. Namun karena memang hikmahnya para sadidah, masya Allah mereka pun fabarakallahu membongkar rumah-rumah mereka meskipun harganya berapa? Puluhan juta. Rasulullah SAW bersabda sebagai hiburan kepada mereka yang terdolimi dengan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Musnad karya Syekh Mukbil dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda man taraka syai'an lillah a'adakallah khairan minhu Nabi SAW bersabda barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik perhatikan janji Rasulullah SAW janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW dari hadis Abu Darda bahwasanya man taraka syai'an lillah Allah khairan minhu atau Allah khairan minhu barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia telah tinggalkan ikhwani fillah rahimakumullah ini sedikit beberapa kesalahan yang dari apa yang kami sampaikan ikhwani fillah rahimakumullah itulah hawa nafsu apabila fabarakum menghinggapi seorang maka membuat orang itu berubah yang dulu lembut menjadi pengis kasar kejam antum tahu ya wah Al-Hajuri ketika dipilih oleh Syekh Mukbil luar biasa tawaduknya luar biasa tawaduknya setiap masuk masjid dia bawa minyak wangi ditoletin semua dari di pintu sampai ke tengah-tengah soft dikasih minyak wangi kasih minyak wangi masya Allah luar biasa sampai-sampai ikhwan-ikhwan yang ziarah ke rumahnya dia nggak punya apa-apa kecil ya pak gelasnya dari kaleng kayak kaleng susu modelnya ceretnya dari ya pak jirigen yang antum buat beli minyak perhatikan hajuri di masa-masa awal sebagai khalifahnya Syekh Mukbir rahimahullahu taala tawadu sampai-sampai beberapa para masyayikh kita di Adan bahwasanya mengatakan bahwasanya Syekh Yahya luar biasa habibuna kekasih kami kami cinta sekali dengan Syekh Yahya Al-Hajuri ketawaduannya ilmunya luar biasa namun fabarakallahu ketika hawa nafsu datang menguasai dirinya berubah total. Tidak kita melihat senyuman yang dulu pernah dilihat. Tidak melihat keramahan yang pernah dilihat. Sampai-sampai akhirnya para masya pun fabarakum harus meninggalkan rumah-rumah mereka. Sebagian mereka belum sempat menjual rumah mereka, meninggalkan damat dalam keadaan terzolimi. Ini dia. Namun alhamdulillah man taraka sya'nillah a'tahu khairan minhu atau awadahullahu khairan minhu barang siapa yang meninggal sesuatu karena Allah maka Allah ganti yang, yang lebih baik alhamdulillah para masyarakat kita setelah keluar pindah pulang ke Aden Masya Allah mereka punya rumah lebih bagus daripada rumah yang sebelumnya kemudian punya masjid punya markis kecil-kecilan bisa mengajari kaum muslimin dan ikhwas salafiyin di sana Alhasil ikhwani fi rahimahumullah hawa nafsu apabila menguasai diri seorang merubah dirinya. Antum lihat kasian. Fabarakakum Allah antum baca surat pernyataan yang dibuat oleh enam asadidah tentang apa? Mengapa mereka mengundurkan diri? Ya, pernyataan dan penjelasan pengunduran diri dibaca di situ. Bagaimana perubahan sohib balik papan tersebut? Uas berubah yang dulu hikmah yang dulu fabarakallahu fikum lembut yang dulu selalu bersama asatidah kibar bermusyawarah sekarang fabarakallahu fikum berubah berubah sampai akhirnya fabarakallahu fikum akhirnya Pak 21 asatidah terpaksa meninggalkan dia terpaksa Pak meninggalkan dia kenapa karena khawatir fabarakallahu fikum akan terbawa arus yang dia mainkan sehingga fabarakum kita khawatir kepada beliau kalau segera tidak rujuk dari apa yang beliau jatuh padanya khawatir fabarakum akan tertimpa apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala Syekh Rabi hafizahullah memberikan wasiat kepada seluruh salafiyin beliau mengatakan walakin nasakitin qad yushawisun fayafdahu billah wa yakhrusu wa yakhrusuhum kama hasal li ghairi wahidin minhum Syekh Mubi, Syekh Rabi Hafizullah mengatakan orang-orang yang jatuh di dalam penyimpangan qad yushawisun kebanyakan sebelum mereka jatuh menyimpang itu bikin kegaduhan bikin keributan perhatikan nasihat dan peringatan ulama, imam, cerwa ta'dil fi hadal asr yang belum ada ulama yang mengkritiknya atau mencabut gelar tersebut. Mengatakan bahwasanya kebanyakan orang-orang yang menyimpang atau jatuh itu sebelum jatuh atau menyimpang apa? membuat kegaduhan, kerusuhan, fitnah, perpecahan di mana-mana. Kemudian fayadahum Allah wa yakhrusuhum. Kemudian setelah fitnah memanas, Allah Subhanahu wa taala singkap wajah asli orang tersebut. Wajah-wajah mereka Allah singkap dan kemudian Allah tutup mulut mereka, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika kebenaran telah datang. Akhirnya kalau nggak bisa ngomong benar, ngomongnya ngacau, ngomongnya ngawur. Ini dia. Kama hasal lil ghairi wahidin minum. Sebagaimana yang terjadi barakallahu bukan pada satu dua orang saja. Kebanyakan mereka seperti itu. Sebagaimana yang terjadi ya kepada selain mereka. Kita lihat fitnah, babar al-ma'bar, fitnah damma, fitnah fiyush, kemudian maaribi, kemudian al-halabi, semuanya seperti itu. Demikian juga al-hadadiyah. Bikin kekacauan terlebih dahulu. Kita khawatir, ya Ustaz, dengan perbuatan antum menuduh adanya sistem komando Digunakan katanya bah komando hisbiyah. Bayangkan. Asatidah fabarakalaikum selalu mengajak set pondok untuk bermusyawarah. Itu pun apa? Pihak pondok yang minta kepada asatidah untuk apa? Untuk datang bermusyawarah. Dikatakan apa? Konspirasi komando hisbiyah. Subhanallah. Ini fanatikisme mereka. Barakalaikum sehingga bikinlah kerusuhan dan kekacauan. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah waspada dari hawa nafsu yang bisa merubah watak atau karakter seorang yang tadinya baik menjadi jelek. Kemudian yang keenam al-hawa sababun al-furqah wasyiqaq. Hawa nafsu merupakan sebab timbulnya perpecahan dan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Hawa nafsu merupakan sebab timbulnya perpecahan dan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyin ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Imran ayat 105 105 wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat Janganlah wahai kaum muslimin hai orang-orang beriman kalian menjadi seperti orang-orang yang bertikai berselisih setelah datang kepada mereka al-haq kebenaran sungguh mereka akan mendapat berhak mendapatkan siksaan yang sangat pedih Al-hawa fabarakum membuat perpecahan. Al-hawa membuat fabarakum pertikaian. Inilah yang kita rasakan. Ketika hawa nafsu main baik fabarakum fitnah hawa tentang perempuan gara-gara perempuan aja, Pak. Perselisih antara kakak beradik ternyata kekasihnya satu atau antara teman dengan teman ternyata kekasihnya satu antara fabarakum muslimin dan muslim yang lainnya tadinya bersatu gara-gara pilihannya berbeda akhirnya pak pecah demikian juga pak Kak terkhusus untuk salafiyin seperti demikian ketika hawa nafsu main maka timbullah perpecahan demi perpecahan dan Pak Barakalikum bahkan mereka pak tidak segan-segan untuk Pak, mengadu domba sudah bikin perpecahan bikin perselisihan mengadu domba lagi dulu kita di Fuse kita dituduh macam-macam. Akhirnya babar kebikum diumumkan menggunakan pemerintah. Perhatikan. Allah wa ketika tidak mampu apa ya kawan? Tidak mampu apa? Dengan hujah-hujah mereka dia menggunakan apa? Menggunakan tangan penguasa. Ini dari dulu. Ahlul batil di Imam Ahmad rahimahullah apa yang mereka gunakan? Tangan penguasa. Di Dijauhi Muhammad fitnah khalqul Quran luar biasa mereka Pak. Alul bid'ah menggunakan tangan penguasa Pak untuk menangkapi para a'immah ahli sunnah wal jamaah yang tidak sepemahaman dengan pemerintahnya dengan tokohnya yang ada kaitan dengan pemerintahnya luar biasa demikian juga di damat ya sama ternyata kalau kita perhatikan alul ahwa itu torekohnya cara-cara bagaimana menghancurkan lawan, menjatuhkan lawan sama. Di Damat gunakan tentara-tentara untuk apa? Barakallahu untuk mengintimidasi kita. Para santri-santri yang nggak bersalah, pengennya belajar. Sudahlah kita nggak ikut ikutan, nggak ikut anak, nggak ikut kiri. Pengennya belajar fokus, nggak bisa, harus milih. Kalau nggak milih, Dikatakan marid, marid, sakit, sakit. Orang yang berpenyakit. Barakallahu fikum demikian juga ketika saya pribadi keluar dari damat Alhamdulillah Divius tenang selama empat tahun di sana Fabarakallahu kemudian masuk ke tahun yang kelima tiba-tiba muncul fitnah dan ternyata sama ya kawan dia menggunakan apa? Tangan penguasa. Untuk apa? Untuk barakalawikum mengintimidasi orang-orang yang bersama para ulama. Tiba-tiba datang gubernur, datang ke masjid, bayangkan masjid Ahlus Sunnah dimasukkan gubernur yang celananya pantalon kemudian mengumumkan bahwasanya semua orang asing akan dipulangkan dan nanti akan diurus kepulangannya oleh pihak markas luar biasa pada saat itu ya wah kita masih pengen belajar kita bingung ada apa ini ya sudahlah kalau memang betul kita harus pulang ya sudah hanya pak sabar kalau sebagian eh wah pulang sampai ketika kalau ke pulang ternyata pak di pos penjagaan Indonesia iya pulang pulang loh pak saya mau pulang katanya di, sudah nggak boleh belajar di Fius ini tiket ya, enggak ternyata apa konspirasi teman kita tangkap dibalikan ke markas lagi padahal apa pengen pulang katanya suruh pulang setelah punya tiket ternyata dipersulit untuk pulangnya apa ini kerjasama kasihan pemerintah dimanfaatkan oleh mereka Sabar kalau Fabarakallahu demikian juga ya kuah kalau mau jujur sekilas secara umum saja, nggak perlu ditafsir, diperinci yang ada di balik papan. Ikhwah para wali santri satu persatu anaknya dicabut dari balik papan. Akhirnya fabarakallahu mereka membuat rumah belajar. Ya kebetulan sepertinya di pemetaan di daerah samping daerah apa masih komplek di pondok sepertinya 20 30 40 50 100 150 satunya semakin banyak Masya Allah semakin banyak yang keluar pindah ke rumah belajarnya para tidak panas bikin tanda tangan bahwasanya warga Barakallahu tidak setuju dengan adanya rumah belajar tersebut ya kata Uda kalau tanda tangan di, di namanya ya konspirasi ya katanya rumah belajar menimbulkan kebisingan mengganggu arus lalu lintas sekitar area tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan mengganggu kenyamanan kami warga tidak setuju tanda tangan tanda tangan 3 RT tanda tangan ada 31 orang yang tanda tangan Barakallahu Alhamdulillah Pak RT-nya dewasa. Coba kita panggil Babinsa, panggil polisi, bener nggak lokasi ini akan mengganggu keamanan atau memicu konflik? Ternyata oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jalan lagi. Gagal, naik ke lurah. Naik ke tingkat lurah. Fabar kalau fikum sampai harinya di lurah pun ternyata mentok, tetap masih boleh belajar sampai harinya Pak mereka masuk ke kemenat, Berhasil. Harinya ya ikhwah, sabar mereka ditutup rumah belajar tersebut dengan alasan izin-izin operasionalnya belum lengkap sehingga tidak layak untuk membuka pendidikan. Masya Allah. untuk ya ikhwah, ketika hawa nafsu main ketika mereka tidak punya apa kekuatan mereka menggunakan apa penguasa antum lihat sejarahnya Imam Ahmad Syawal Islam Taimiyah itu semuanya pak gunakan tangan-tangan penguasa untuk apa untuk menjegal dakwah alusunnah Sehingga ikhwani bidin Allah Saya membaca Biar nggak salah saya dengan nasi yang mereka Tulis sehingga barakallahu alhamdulillah asal tidak punya sudahlah. Kita tutup karena ini apa pemerintah yang menutup. Kita taat kepada pemerintah. Ya, kita taat kepada pemerintah dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala wa ati Allah wa Rasul ulil amri Minggu Tutup. Akhirnya Pak, barakallahu sudah. Sementara Pak tidak ada belajar. Pada 150 anak mau dikemanakan ya Pak kalau mereka fabaraku punya hikmah dan rahmat, apa sih? Kenapa nggak diduga dengan serakah keluargaan? Apakah mereka sudah hizbi? Apakah mereka sudah mubtadi? Sehingga harus seperti itu sampai-sampai ikhwah. Sebagian ikhwah asatidah sholat di masjidnya mahat itu pak sebagai mereka nggak mau sop dengan mereka yang sudah di sop pertama ketika dimasuki asatidah langsung pindah ke sop terakhir, sop tiga. Subhanallah, sampai seperti itu perlakuan mereka. Sehingga fabar fikum inilah hawa nafsu. Benda-benda berubah. Dulu berteman, bersahabat, membangun dakwah bersama-sama. Tetapi fabar fikum itulah hawa nafsu. Aja Pak, pecah yang dulu teman menjadi lawan, yang lawan jadi teman perpecahan yang luar biasa bukan cuma di sana di mana-mana ketika hawa nafsu main maka perpecahanlah yang akan muncul sehingga ikhwani rahim rahimahumakumullah hendaklah kita sebagai seorang muslim selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah fabarakum kebencianmu hai saudara-saudaraku membuat engkau tidak berlaku adil. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita adil di dalam menghukumi suatu perkara. Ingat bahwasanya saudara-saudara kita adalah dulu pemegang dakwah. Dari 21 asatidz tersebut ya, wah kalau saya mau ceritakan sekali lagi secara global saja itu 21 ustadz tersebut mayoritasnya enamnya mudir enamnya mudir pendidikan yang ada di pondok tersebut dan mayoritas yang lainnya saja adalah para wali kelas orang-orang yang penting di dalam dakwah sehingga fabar fikum karena melihat perubahan dari Sahih balipapan hadahullah wa faqallah ila huda wa rasyad semoga Allah memberi hidayah kepada al-haq dan kepada hidayah untuk kembali kepada kebenaran kalau mau jujur dari mayoritas dari 21 pengajar yang keluar yang tinggal cuma 4 atau 5 berarti maksudnya berapa? sekitar berapa? Hah? 21 kurangi 5 taruhlah berarti berapa? 5, 16 16 itu 6 mudir berarti yang 10 taruhlah apa? wali kelas mayoritas mereka adalah orang yang membangun dakwah berjuang mengembangkan dakwah balik papan kalau seandainya para pengurus mau jujur mereka adalah orang-orang yang banyak berjasa kepada dakwah dan fabarakum yang tinggal di antara mereka adalah orang-orang yang punya masalah sebelumnya dengan pondok sehingga ikhwani fiddin rahimahullah berbalik perpecahan yang luar biasa ketidakadilan muncul kebaikan-kebaikan seorang hilang seolah-olah para saudara sudah menyimpang sebagai hizbi sebagai mubtadi sehingga nggak mau sholat di sampingnya sehingga nggak kemudian para kautikum dan olok-olokan wih sakit jiwa sakit jiwa sakit gigi sakit gigi olokan-olokan yang keluar dari sebagian saudara-saudara kita hadan Allah wa iyahum ilal haq sehingga ikhwani bidin rahimin wa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang terdolimi fabarakallahu fikum diberikan kesabaran dan jalan keluar dengan masalah yang mereka hadapi dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita berdoa pula kepada saudara-saudara kita yang mudolimi atau yang berbuat zalim untuk sadar bahwasanya ingat hadis tadi hadis Ibnu Umar dicamkan kalau memang anda menyatakan salah atau ternyata memang Anda mengaku ini memang ini kedoliman, segera rujuk. Ingat Nabi SAW bersabda, "Fattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainu wa bainallahi hijabun." Takutlah kata Rasul dengan dakwahnya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang-orang yang terdolimi mendoakan anda, wahai para pengurus, wahai para ustadz yang ada di sana. Jangan sampai. Karena Kenapa? Mereka mustajab doanya ketika mereka benar-benar terdolimi. Sehingga ikhwani rahim dan rahimakumullah, kita berharap kepada Al-Ustaz Askari hadahullah bisa merenungi dan kemudian barakallahu fikum meninjau kembali apa yang dia telah sikapi, apa yang telah dia tempuh kemudian untuk bergabung kembali bergandengan tangan dengan para satria kita kita berharap kita masih barakallahu mengharap saudara kita barakallahu yang mungkin jatuh dan kemudian berbuat kedoliman dan mengikuti hawa nafsu untuk bisa kembali kepada kebenaran dan kemudian merujuk kepada bimbingan ulama-ulama kibar yang telah mereka sepakati seperti Syekh Rabi hafizahullah taala. Naam, sehingga dengan inilah insyaallah setan tidak akan ikut andil, ikut berperan di dalam perpecahan hawa nafsu ini. Sehingga apabila kita tunduk, menundukkan hawa nafsu kita semuanya, maka kita akan barakallahu memenangkan pertempuran ini yaitu melawan setan, melawan hawa nafsu dan orang-orang yang ketiga yang ingin mengambil manfaat dari perpecahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga teman-teman kita yang ada di sana dan juga seluruh kaum muslimin dan salafiyin di seluruh dunia untuk selalu tunduk kepada kebenaran ketika datang kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah dan tidak meninggalkan kedoliman kedoliman yang barakallahu itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan kerelaan dari orang-orang yang terzalimi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita akan masuk pada poin yang ketujuh dari bahayanya hawa nafsu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.